saatnya berita siang. Assalamualaikum saudara Syedaralun, berita siang edisi hari ini Jumat 22 Juli 2016 dibacakan oleh saya Ahyar. Parlemen Turki setujui pemberlakuan status darurat. Menteri SDM minta PLN tidak membangkang. Polisi berhasil bongkar rencana serangan di Olimpiade Rio. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Seram BFM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Luxemawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Federalun Parlemen Turki kemarin menyetujui keadaan darurat tiga bulan yang diperlakukan pemerintah setelah terjadi upaya kudeta militer pekan lalu. Dukungan dari parlemen diperoleh ketika pemerintah Turki mengatakan untuk sementara membekukan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Keadaan darurat memungkinkan pemerintah mengeluarkan dekrit dan mengeluarkan peraturan yang memiliki kekuatan hukum, kecuali jika peraturan tersebut dibatalkan oleh parlemen yang banyak diisi AKP, partai pimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Para pejabat Turki menyatakan bahwa kehidupan dan kebebasan masyarakat tidak akan terpengaruh dan menambahkan bahwa negara-negara barat seperti Prancis juga memperlakukan keadaan darurat. Namun beberapa kalangan menuduh keadaan darurat adalah bagian dari upaya Presiden Erdogan dalam mengkonsolidasikan kekuasaan. Uni Eropa menyebut pembersihan tersebut tidak bisa diterima dan mengatakan mereka khawatir dengan perkembangan yang terjadi di Turki. Sederalun Polisi Federal di Brasil pada hari Kamis menahan 10 orang yang dicurigai merencanakan kemungkinan serangan terorisme saat berlangsung Olimpiade di Rio yang dibuka dua pekan lagi. Para tersangka semuanya berkewarganegaraan Brasil diidentifikasi melalui pesan-pesan di media sosial. Mereka diduga mengeluarkan dukungan terhadap kelompok ISIS dan beberapa serangan yang terjadi belum lama ini di Eropa. Kementerian Kehakiman mengatakan para tersangka membahas pelatihan dan pembelian senjata di negara tetangga, Paraguay. Namun belum ada bukti bahwa mereka telah berhasil membeli senjata. Penangkapan dilakukan di negara bagian Parana, Brasil Selatan. Pemerintah federal pekan lalu mengatakan mengeluarkan tambahan dana 24 juta US dollar untuk memperkuat pengemanan selama Olimpiade. Syederalun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengingatkan PT PLN Persero untuk tidak melawan pemerintah terkait kebijakan ketenaga listrikan. Sudirman beralasan selama ini banyak sekali program ketenaga listrikan yang tidak yang tidak jalan akibat tidak sinkronnya kebijakan pemerintah dan tindakan PLN. Bahkan karena hal itu, ia mengaku sudah tidak tahan lagi dengan sikap PLN. Karena menurutnya seluruh kebijakan instansinya selama ini selalu melibatkan PLN sehingga tidak ada alasan badan usaha milik negara itu tidak mengikuti kebijakan pemerintah. Ia melanjutkan, selama ini instansinya sudah meminta bicara baik-baik dengan PLN terkait ketidaksesuaian langkah tersebut. Namun menurut Sudirman, permintaan itu tidak pernah diindahkan jajaran direksi PLN. Jika memang PLN tidak ada itikat baik untuk bertemu, ia meminta instansi yang dipimpin Sofyan Bashir itu untuk tidak membelakangi pemerintah. Sederalun Kedutaan Besar Amerika Serikat di Riyadh, Arab Saudi mengaku menerima laporan soal potensi ancaman dalam waktu dekat terhadap warganya di kota Jeddah yang sering dikunjungi warga negara barat. Peringatan ini diluncurkan Kedubes Amerika Serikat dalam situsnya, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut. Peringatan ini hanya menyebutkan agar warga Amerika Serikat berhati-hati ketika berada di pasar, rumah makan, pusat perbelanjaan, serta tempat publik lainnya di sekitar wilayah itu. Peringatan ini dirilis ke Dubes Amerika Serikat di Saudi menyusul serangan pengeboman dekat kantor konsulat Amerika Serikat di Jeddah pada 4 Juli lalu. Serangan yang menewaskan dua orang ini merupakan serangan bom pertama dalam beberapa tahun terakhir yang menargetkan warga asing di Saudi. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi, Serambi FM. FM. Sederalun Kejaksaan Prancis telah mendakwa lima orang melakukan tindakan terorisme karena membantu pelaku serangan truk di kota Nice yang menewaskan lebih dari 80 orang. Empat pria dan seorang perempuan berusia 22 tahun hingga 40 tahun dituduh membantu pengemudi truk Mohamed Lahouch Bahlil untuk mempersiapkan serangan teror. Salah seorang tersangka kembali ke lokasi sehari setelah serangan untuk membuat dokumentasi film seperti dikatakan jaksa penuntut Prankowis Molins. Pelaku Lahoj Bohlil menabrakkan truknya terhadap kerumunan orang pada Hari Nasional Bastille Day yang menewaskan 84 orang. Dia menerima dukungan logistik untuk kepentingan serangan tersebut dari lima orang tersangka dan telah merencanakan serangan selama beberapa bulan. Tiga tersangka yang diketahui warga Perancis keturunan Tunisia, Ramzi A dan Muhammad Aulid, dan seorang warga Tunisia, C, yang didakwa membantu serangan yang terkait kelompok terorisme. Sederalun Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengeluarkan perintah eksekutif untuk melarang penggunaan sebutan kehormatan untuk dirinya sendiri atau menteri kabinetnya. Langkah ini dinilai bertujuan untuk memperkuat gaya kepemimpinannya yang, seder yang sederhana. Duterte menyetujui kebijakan baru ini sejak 15 Juli lalu dan meminta agar dirinya dipanggil dengan nama jabatannya, yakni presiden. Sementara untuk para pejabat di kabinetnya, Duterte meminta rakyat Filipina untuk menyebut mereka menteri. Langkah ini diduga akan disambut oleh para pendukung Duterte yang mengantarkannya ke kursi kepresidenan Filipina pada akhir Juni lalu. Juru bicara Presiden Filipina, Ernesto Apela menyatakan kebijakan itu dimaksudkan untuk melestarikan gaya kepemimpinan yang populis. Duterte memang terkenal dengan gaya pakaian yang sederhana, menolak memakai dasi dan gaya bicara yang ceplas-ceplos, namun di beberapa kesempatan komentarnya dinilai kontroversial dan kasar. Sederalun PBB menyerukan gencatan senjata lokal selama 48 jam di Suriah agar bantuan kemanusiaan mencapai Aleppo Timur dan wilayah terkepung lainnya. Jan Egilan, penasihat kemanusiaan utusan PP di Suriah, Staffan de Mistura, mengatakan eskalasi dalam pertempuran di wilayah itu menghambat bantuan mendapatkan masuk ke banyak daerah. Egelen mengatakan upaya kudeta Turki akhir pekan lalu tidak berdampak pada pasokan bantuan ke Suriah. Sekitar 200.000 hingga 300.000 orang terjebak di Aleppo Timur yang dikuasai pemberontak sejak pertempuran memotong rute pasokan terakhir Castello Road pada 7 Juli lalu. Beberapa daerah terkepung lain juga membutuhkan bantuan termasuk Daraya dan Madaya. Sebanyak 40.000 warga sipil terperangkap di Madaya setelah kesepakatan gencatan senjata mandek dan tidak ada bantuan yang masuk ke kota itu sejak 30 April lalu. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permain sekian berita siang, edisi Jumat 22 Juli 2016. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Shedaralun, wassalam.